Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita melanjutkan kajian seri Tauhid. Kita uh, pada materi yang lalu sudah menjelaskan uh, bahwa dalam syirik akbar tidak ada uh, orang yang melakukan kekafiran dalam syirik akbar langsung dikafirkan di mana kebodohan, takwil, ijtihad, taklid itu tidak menjadi alasan berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan Al-Ijma. Dan juga sudah dijelaskan bahwa dalam uh, syirik akbar orang langsung dikafirkan ketika melakukan kekafiran kemusyrikan syirik akbar e, secara sengaja lagi tidak dipaksa. Nah, pada kesempatan uh, sekarang akan dibahas tentang apa yang menjadi kalau seandainya kebodohan, takwil, ijtihad, taklid bukan penghalang dalam pengkafiran dalam syirik akbar. Terus apa yang menjadi mawani pengkafiran di dalam masalah syirik akbar? Di dalam syirik akbar, pengkap, eh, maw, mawani atau penghalang dari pengkafiran pelaku e, syirik akbar hanya dua. Yang pertama adalah al-khata dan kedua adalah al-ikrah. Al-ikrah al-mulji. Dan di sini e, akan dirinci dijelaskan tentang makna daripada al-khata dan apa dalilnya dan apa cakupan di dalam al-khata ini. Jadi dalam syirik akbar yang menjadi penghalang dari mengkafirkan pelakunya secara ta'yin hanyalah al-khata dan al-ikrah al-mulji. Al-khata yang dimaksud di sini adalah uh, salah lidah sehingga orang mengucapkan kalimat kekafiran tanpa dia memaksudkan untuk mengucapkan hal tersebut. Dia tidak uh, memaksudkan al-qaul al-mukaffir atau al-amal al-mukaffir. Akan tapi lisannya uh, apa dia salah lidah sehingga salah mengucapkan. Tidak ada maksud untuk mengucapkan atau al khata. Jadi eh, apa ketidaksengajaan. Makanya tadi disebutkan orang yang melakukan syirik akbar secara sengaja lagi tidak dipaksa. Jadi sengaja di sini lawannya adalah al khata. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa 'alaikum junahun فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم Dalam surat Al-Ahzab ayat 5 Allah mengatakan dan tidak ada dosa eh, atas kalian di dalam apa yang eh, kalian tidak sengaja dengannya. Akan tetapi yang menjadi dosa itu apa yang dimaksud disengaja oleh hati kalian. lawan daripada sengaja adalah al-khata, ketidaksengajaan. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala menafikan dosa dari orang yang terjatuh dalam al-khata, ketidaksengajaan dan menetapkan dosa terhadap orang yang melakukan dengan kesengajaan. Makanya tadi disebutkan orang yang melakukan syirik akbar secara sengaja lagi tidak dipaksa maka kafir secara tayin. Nah lawan sengaja adalah al-khata. Seperti orang yang mengucapkan ucapan kekafiran karena salah lidah, tidak maksud lidah mengucapkannya e, tidak maksud hati mengucapkan itu tapi lidah apa lebih mendahului mengucapkan tanpa ada e, maksud kepada al-qaul al mukafir tersebut. Itu maksud al-khata adalah sabukul lisan. Sehingga dengan e, sabukul lisan ini e, tidak ada maksud. Jadi intifaul qasdi tidak ada maksud terhadap ucapan yang mukafir atau e, amalan yang mukafir. Dan juga di antara dalilnya adalah uh, hadis Sahih Muslim tentang orang yang uh, berada dalam perjalanan di tengah padang pasir yang kehilangan uh, unta kendaraannya. Kemudian dia setelah mencari, dia putus asa, kemudian ter, uh, apa istirahat di bawah pohon, dia tertidur ketika ketika bangun ternyata kendaraan unta kendaraannya sudah ada di pinggir dia. Saking bahagianya Saking bahagianya orang itu ingin mengucapkan Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Dia malah mengucap mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Tadinya ingin ingin mengatakan Allahumma anta Robbi wa ana abduka. Kata Rasul, orang tersebut apa? Akhto'a min syiddatil farah. Akhto'a min syiddatil farahi salah lidah karena saking bahagianya. Ingin mengucapkan Allahumma anta Rabbi wa ana abduka. Ya Allah engkau adalah Robku dan aku adalah hambamu. Tapi lidahnya salah karena saking bahagianya salah mengucapkan malah mengatakan Allahumma anta abdi wa ana Robbuka Ini karena salah lidah. Dan eh, para ulama memasukkan di dalam al-khata ini atau intifa'ul qasdi ini karena khata ini yang meniadakan kesengajaan yang meniadakan al-amdu atau intifa al-qasdi adalah e, orang yang mengucapkan ucapan orang lain dalam rangka al-hikayah. Orang mengucapkan ucapan kekafiran yang dilakukan orang lain, dia mengucapkannya dalam rangka penghikayatan. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan ucapan orang-orang kafir, ucapan Firaun, "Ana rabbukumul a'la." Ma alimtu lakum min ilahin goiri. Ini adalah ucapan-ucapan kekafiran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, maka ketika kita membaca Al-Quran dan membaca ucapan orang kafir tersebut, kita tidak menjadi kafir. Karena dalam rangka hikayah, Anil Goyer menghikayatkan ucapan orang lain. Uh, contoh yang lain adalah seperti orang yang menjadi saksi di persidangan. Orang mengucapkan kekafiran terus ada saksi dihadirkan di eh, persidangan maka saksi diperintahkan untuk menghikayatkan apa yang diucapkan oleh orang yang terdakwa tersebut ketika saksi mengucapkan ah, menukil ucapan terdakwa dalam rangka disampaikan kepada kodi atau pihak yang berkepentingan maka itu tidak kafir karena dalam rangka al-hikayah Begitu juga orang yang menukil ucapan orang-orang kafir, mencuplik ucapan orang-orang kafir dalam rangka menjelaskan kebatilan dan kerusakan yang ada di dalamnya. Maka ini juga tidak kafir, ini boleh, bahkan bisa wajib kalau memang diperlukan dalam rangka e, membongkar kebobrokan orang-orang kafir atau ajaran orang kafir. Makanya ada pernyataan naqilul kufri laisa kafirin orang yang menukil kekafiran bukanlah uh, orang kafir berbeda dengan orang yang menukil ucapan orang-orang kafir dalam rangka menyebarkannya dalam rangka menyebarkannya atau dalam rangka menganggap bagus ya dalam rangka menganggap bagus atau dalam rangka mendukung maka ini kafir karena apa karena dia e, ikut menyebarkan dan menganggap bagus ini. Tapi kalau dalam rangka menjelaskan kebatilan kerusakan yang ada dalamnya, maka tidak kafir. Kemudian juga di antara uh, yang masuk ke dalam al-khata adalah orang yang mengucapkan kalimat kekafiran akan tetapi dia tidak memahami makna hakikat yang dikandung oleh ucapan tersebut karena umpamanya ucapan tersebut dengan bahasa asing. Orang ajam me mengucapkan kalimat kekafiran yang dalam bahasa Arab tapi dia tidak paham maknanya seperti yang banyak di tengah masyarakat seperti mereka membaca salawat yang disebut dengan salawat nariyah atau munfarijah yang di dalamnya ada kalimat-kalimat kekafiran tapi banyak masyarakat awam tidak tahu itu adalah uh, ada ucapan mukafir, dia mereka mengetahuinya bahwa itu adalah uh, salawat kepada Rasulullah SAW. Tidak tahu di dalamnya ada pernyataan bahwa Rasulullah yang menunaikan segala hajat, Rasul yang menyelamatkan dari bencana dan seterusnya. Dia tidak tahu. Sehingga ketika membaca apa yang disebut dengan eh, salawat munfarijah atau nariyah ini, dia tidak memaksudkan untuk mengatakan bahwa Rasulullah lah yang menyelamatkan dari segala bencana. Rasulullah lah yang menunaikan segala kebutuhan. Tapi dia ketika membaca e, apa bacaan tersebut, dia tujuannya tahunya itu sebagai bentuk salawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga dengan tidak paham makna atau tidak paham hakikat, arti berarti terjatuh dalam intifaul qasdi tidak ada maksud terhadap qaul mukafir. Qaul mukafir itu apa? Pernyataan bahwa Rasulullah yang menyelamatkan dari segala bencana, Rasulullah yang memenuhi segala kebutuhan. Atau juga orang yang melakukan perbuatan yang dia tidak ketahui hakikat maknanya seperti orang yang uh, nyoblos, nyontreng dalam pemilu demokrasi di mana kalimat nyonteng bukan kekafiran, nyoblos bukan kalimat kekafiran. Demokrasi itu kalimat yang asing, yang gorib, tidak ada dalam Al-Quran dan sunnahnya. Sedangkan masyarakat yang tidak terjun dalam sistem demokrasi, mereka tidak mengerti hakikat makna sebenarnya ketika nyontreng dalam pemilu ini. Mereka tidak tahu bahwa demokrasi atau pemilu demokrasi dalam rangka mengangkat wakil rakyat yang akan membuat hukum dan undang-undang yang diterapkan di tengah manusia. Dia tidak tahu, tapi yang dia tahu adalah dalam rangka mengangkat wakil daerah yang ikut mensejah akan ikut mensejahterakan daerahnya. Sehingga ketika nyoblos, nyontreng, dia beranggapan dan itu yang dia pahami ini dalam rangka mengangkat wakil daerah yang akan ikut membantu mensejahterakan daerahnya. Dia sama sekali tidak paham Buah nyontreng ini dalam rangka mengangkat wakil dia yang akan membuat hukum dan perundang-undangan. Sehingga ketika eh, membuat hukum dan perundang-undangan ini adalah uh, fi'lun mukafir, perbuatan yang mengkafirkan. Nah, orang yang mencoblos itu tidak memak yang tidak paham hakikat dan makna tidak memaksudkan mengangkat orang yang akan membuat hukum dan perundang-undangan, tapi dia memaksudkan kepada makna yang dia pahami yaitu apa mengangkat wakil daerah yang akan ikut mensejahterakan daerahnya. Sehingga dengan tindakan dia in, e, jatuh dalam intifaul qasdi. Tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan yang mukafir. Tidak maksud mengangkat pembuat hukum dan undang-undang. Sehingga kita tidak bisa mengkafirkan orang tersebut. Jadi kenapa alasan? Kenapa kita tidak mengkafirkan semua orang yang nyoblos? Karena di tengah mereka banyak orang yang tidak tahu hakikat dan makna tujuan nyoblos dan demokrasi itu apa. Sehingga e, mereka jatuh dalam al-khoto atau intifa'ul qasdi. Tidak tahu hakikat makna yang dia lakukan. Bukan e, jatuh dalam masa penguzuran dengan sebab kejahilan. Beda kalau seandainya dia mengetahui itu adalah dalam rangka mengangkat pembuat hukum, namun dia tidak tahu itu adalah kemusyrikan kekafiran, maka ini kafir. Tidak diuzur dengan sebab ketidaktahuan bahwa itu adalah syirik atau kekafiran. Tatkala dia mengetahui hakikat, yaitu mengangkat pembuat hukum dan perundang-undangan. Ini yang dimaksud dengan intifaul qasdi atau al-khata. Jadi, khata di sini mencakup salah lidah atau menghikayatkan ucapan orang seperti menghikayatkan uca uh, membaca Al-Quran yang di dalamnya ada penghikayatan ucapan orang-orang kafir atau saksi me, menghikayatkan ucapan orang yang menjadi terdakwa di hadapan Qaldi atau yang berwenang atau orang yang mengambil ucapan orang-orang kafir dalam rangka menjelaskan kebatilan yang ada di dalamnya atau juga orang yang melakukan perbuatan yang dia tidak tahu hakikat makna yang sebenarnya atau mengucapkan ucapan yang tidak dia ketahui hakikat makna yang sebenarnya sehingga jatuh dalam intifaul qasdi. Jadi ketika kita tidak mengkafirkan orang yang baca salawat nariyah atau orang yang nyoblos bukan karena diuzur dengan sebab kejahilan bukan, tapi karena dari sisi al khata intifaul qasdi, intifa qasdil fi'lil mukaffir atau intifa qasdil qaulil mukaffir e, tidak adanya maksud terhadap ucapan yang mengkafir, yang mengkafirkan atau perbuatan yang mengkafirkan. Beda kalau seandainya orang tahu hakikat itu dalam rangka e, mengangkat pembuat hukum. Maka dia kafir walaupun tidak maksud untuk menjadi orang kafir. Seperti orang-orang musik zaman dahulu mereka ketika e, beribadah kepada Lata dan Uzza, mereka tahu hakikatnya mereka menjadikan perantaraan berhala-berhala ini yang mereka anggap sebagai orang-orang soleh, tapi mereka tidak maksud untuk kafir, tapi Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka. Mereka sebagaimana yang Allah katakan tentang mereka di mana mereka mengatakan na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi sulfa. Kami tidak mengibadati mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi kata mereka maksud kami, kami tidak maksud untuk kafir, tapi maksud kami mengibadati mereka itu dalam rangka supaya mereka mendekatkan diri kami kepada mereka. Jadi mereka orang kafir Quraisy tidak maksud untuk kafir, tapi bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dengan demikian Allah tetap memponis mereka sebagai orang kafir. Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Semuanya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi sangat kafir. Jadi orang tahu hakikat bahwa itu merupakan e, tahu hakikat itu bentuk e, penyandaran hukum kepada selain Allah atau menjadikan perantara selain Allah. Tapi dia tidak memaksudkan untuk kafir, maka dia kafir. Karena yang dimaksud menjadi e, apa khoto menjadi penghalang itu adalah khoto yang meniadakan apa? kosdul eh, qasdul qaulil mukafir atau kosdul fi'lil mukafir Bukan kosdul kufri, bukan niat untuk kafir. Orang melakukan kekafiran seperti mengangkat pembuat hukum menjadi aparat penegak hukum, maka dia kafir walaupun tidak maksud untuk kafir karena dia tahu hakikat yang dia lakukan itu membela hukum buatan. Walaupun dia tidak berniat untuk kafir, maka dia tetap kafir Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam As-Sarimul Maslul halaman 177 sampai 178 wabil jumlah faman qala aw fa'ala ma huwa kufrun kafara bidzalika wa illam yaqsud an yakuna kafiran id la yaqsudul kufra ahadun illa ma Allah. Secara umum barang siapa mengucapkan atau me lakukan sesuatu yang merupakan kekafiran, maka dia menjadi kafir dengan sebab hal itu. Walaupun tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir. Tid karena tidak seorang pun bermaksud untuk kafir illa masya Allah. Jadi ini yang pertama. Mani pertama kaitan penghalang pengkafiran dalam syirik akbar adalah al-khata' atau intifa'u al-qasdi Kemudian yang selanjutnya yang menjadi mani kedua adalah al ikroh paksaan. Nah, di sini kita perlu membahas lebih luas tentang ikroh ini. Dari definisi ikroh macam-macam ikroh, kemudian apa ikroh yang membolehkan untuk mengucapkan kekafiran, dan apa dalil yang menunjukkan bahwa ikroh yang mu'tabar itu eh, membolehkan eh, apa kekafiran ketika itu terjadi. Yang pertama definisi al-ikroh. Definisi al-ikroh di dalam kitab Al-Lubab di Syarhil Kitab juz 4 halaman 16. Dikatakan tentang ikroh, kitabul ikroh, wawalugotan secara bahasa adalah hamlul insan ala amrin yakrahuhu. Ikra itu adalah membawa orang untuk melakukan suatu perbuatan yang dia tidak sukai. Hamlul insan ala amrin yakrahuhu. Membawa orang untuk melakukan perbuatan yang dia benci, yang dia tidak sukai. Itu disebut paksaan secara bahasa. Adapun secara syariat, wasyar'an, kata penulis Al-Lubab adalah hamlul ghairi ala fi'lin bima ya'dimu ridahu duna ikhtiyarihi lakinnahu qad yufsiduhu wa qad la yufsiduhu. Secara syariat, ikroh itu adalah membawa orang lain untuk melakukan atau memaksa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan sesuatu yang melenyapkan keriduannya, tanpa melenyapkan pilihannya akan tapi kadang melenyapkan pilihannya dan kadang tidak melenyapkan pilihannya. Jadi membawa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan sesuatu ancaman, tindakan yang melenyapkan keriduan orang tersebut tanpa melenyapkan pilihannya. Jadi kadang bisa melenyapkan pilihannya, kadang tidak bisa eh, tidak melenyapkan pilihannya. Kalau ridhonya sudah jelas hilang, tapi kadang e, pilihannya juga hilang, kadang tidak. Itu secara e, apa secara syariat dan juga ada yang mengatakan juga masih dalam apa uh, Jadi sini eh, tadi apa membawa orang lain ya membawa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan suatu yang melenyapkan keriduannya tanpa melenyapkan pilihannya akan tapi kadang melenyapkan pilihannya dan kadang tidak maksudnya e, membawa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan sesuatu yang melenyapkan keridoannya dan pilihannya atau dengan sesuatu yang melenyapkan keridoannya tanpa melenyapkan pilihannya. Itu secara secara bahasa dan secara syariat mana ikroh Berarti masih umum. Karena sebutkan tadi e, membawa orang lain untuk melakukan suatu, melakukan suatu perbuatan dengan suatu yang melenyapkan keriduannya dan melenyapkan pilihannya atau juga e, dengan suatu yang melenyapkan keriduannya tanpa melenyapkan pilihannya. Masih ada dua macam berarti. Ada ikroh yang melenyap, melenyapkan ridho dan pilihan. Ada ikroh yang melenyapkan ridho tanpa melenyapkan pilihan sehingga nanti akan berefek kepada pembagian macam-macam ikroh nanti akan e, disebutkan. Di sini dalam kitab Al-Mabsud <clears throat> juz 3 halaman 269 Imam As-Sarkhasi mengatakan al-ikrah ismun li fi'lin yaf'aluhul mar'u bi ghairihi fayantafi bihi ridahu au yufsidu bihi ikhtiyarahu min ghairi antan adima bihil ahliyatu. Ikroh itu nama bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga dengan tindakan itu melenyapkan apa keriduan orang itu atau melenyapkan pilihannya tanpa apa? Tanpa membuat lenyap apa? Ahliyah. Ahliyah itu apa? eh, taklif tanpa maksudnya kelayakan untuk mendapatkan taklif. Ada juga yang mengatakan juga dalam dalam kitab uh, Badai Usonai juz 6 halaman 184 dikatakan tentang mana ikrah secara bahasa adalah isbatul kurhi menetapkan ketidaksukaan. Adapun secara syariat adalah ibaratun anid du'a ila fi'li bil i'adi wa tahdidi ma'a wujudi syara'itiha allati sanazkuruha fi mawadhi'iha insyaallah taala. E, ikrah itu adalah e, eh, ajakan untuk melakukan suatu perbuatan dengan ancaman. Dengan ancaman dan penekanan dengan eh, ada apa terpenuhinya syarat-syarat yang akan disebutkan uh, di tempatnya insya Allah. Di sini kata Imam penulis Al-Badi Usunai bahwa ikro itu adalah tindakan ajakan untuk melakukan perbuatan dengan apa dengan ancaman dan penekanan dengan syarat-syarat tertentu. Itu makna ikrah secara uh, syar, eh, dan syar'an. Kemudian sekarang anwaul ikrah, macam-macam ikrah. sini ikrah ada dua macam. Ada uh, ikrah mulji, ada ikrah goir mulji. Atau ada ikrah uh, tam, ada ikrah naqis. Jadi uh, macam-macam ikrah. Al-Imam Al-Bazdawi mengatakan dalam usul Al-Bazdawi di satu halaman 357 dia mengatakan eh, wa ammal faslul akhar fahuwa faslul ikrah wa huwa salah satu anwa adapun pasal yang lain itu pasal ikrah di mana ia ada tiga macam pertama Nau'un ya'dimu ar-ridha wa yufsidul ikhtiyar wa huwal mulji. Satu macam, macam pertama ikrah yang melenyapkan keridhaan dan merusak ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Ini disebut mulji, ikrah mulji. Ikrah mulji itu ikrah yang melenyapkan keridhaan dan merusak ikhtiar, pilihan. Pilihan itu lawan dari ikrah itu. Macam kedua, wa naun ya'dimu ridha wa la yufsidul ikhtiyar. Macam ikrah yang melenyapkan keridhaan dan tidak merusak ikhtiar, pilihan. Wa huwa alladhi la yulji. Inilah ikrah yang tidak mulji, tidak mendesak. Yang ketiga, wa nau'un akhar la ya'dimu ridha wa huwa an yahtamma bimakna yalhaquhu alham wal gom bihabsi abihi awaladihi wa ma yajri majrah. Yang ketiga adalah macam yang tidak melenyapkan keridhaan. Akan tapi dia mengalami apa? E, kepenatan, ya. Alham dan algham e, pusing bingung, kebingungan seperti dengan di penjara, ayahnya di penjara atau anaknya di penjara. Jadi ikroh ada tiga macam. Ikroh yang melenyapkan ridho dan merusak ikhtiar itu ikroh mulji nanti akan disebutkan eh, apa macamnya bentuknya. Ada ikroh yang melenyapkan keridoan tapi tidak merusak ikhtiar itu goer mulji. Ada ikroh yang tidak melenyapkan keridoan, akan tapi dia mengalami kebingungan seperti e, pemenjaraan ayahnya atau anaknya. Dalam e, kitab At-Tanqih lebih e, spesifik lagi katakan tentang bentuk ilja ya. Wahwa imma mulji'un bi an yakuna bi fawtin nafsi awil udwi. Ikrah itu bisa mulji itu dengan apa ikrah mulji itu bentuknya dengan ancaman pelenyapan ang nyawa atau anggota badan Wahaza mu'adimun mu'dimun lirridha mufsidun lil ini melenyapkan keridoan lagi menghilangkan pilihan kalau orang diancam mau dibunuh atau anggota badannya mau dipotong, yaitu menghilangkan keriduan dia ketika melakukan suatu perbuatan dan juga dia tidak punya daya lagi. Tidak punya daya lagi, tidak punya ikhtiar, tidak ada jalan lain. Kalau tidak melakukan, tidak melakukan berarti anggota badannya lenyap atau nyawanya melayang. Itu ikrah mulaji itu apa? Ancaman dengan pelenyapan nyawa atau pelenyapan anggota badan. Disebut ikrah mulji. Terus yang kedua, wa imma goyru mulji. Goyru mulji. Bi an yakuna habsin au qaidin au darbin. Wa hadha mu'dimun lirrida ghairu mufsidin lil ikhtiyar. Ikrah goyru mulji dengan apa bentuknya? Seperti dengan pemenjaraan atau pengikatan ya, atau dengan pemukulan. Ikram macam ini, yang gue mulji ini, adalah melenyapkan keriduan ketika dipenjara, ya. Terus ketika dia di e, diminta melakukan sesuatu, dia tidak ridho melakukan perbuatan sesuatu. Tapi apa? gue mufsidin ikhtiar, tidak melenyapkan pilihan karena dia bisa masih ada pilihan untuk tidak melakukan untuk tidak melakukan. Jadi di sini ikroh goer murji adalah seperti dengan pemenjaraan atau pengikatan atau pemukulan ringan. Di mana di sini e, melenyapkan keridoan tapi tidak merusak pilihan. Masih bisa melakukan selain yang dipaksakan. Di dalam kitab Badai Usana'i, Juz 6 halaman 184, masih tentang macam-macam ikrah ya. Dia mengatakan penulis wa amma bayanu anwa'il ikrah fa naqul adapun penjelasan macam-macam ikrah maka kami katakan innahu nau'an yaitu ada dua macam. Pertama nau'un yujibul ilja wal ibtirar tab'an kal qatli wal qat'i wad darbi yukhafu fihi talafun nafsi awil udwi qalla darbu aw kasura wa minhum man qadarahu bi adadi darabatil haddi wa annahu ghairu sadid li anna al muawwal alayhi tahaqququ ad darurah fa idza tahaqqaqat fala ma'na li suratil adadi wa hadha an naw yusamma ikrahan tamman Yang macam pertama adalah macam ikroh yang mengharuskan adanya pendesakan dan apa keterdesakan secara pasti seperti apa ancaman dibunuh pemotongan anggota badan dan pemukulan yang dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan ya di sini ikrah mulji di sini sebutkan yang naon yujibul ilja yang memastikan apa adanya keterdesakan dan e, pendesakan dan keterdesakan keterpepetan seperti ancaman pembunuhan ya ikrar dengan pembunuhan pemotongan anggota badan dan pemukulan yang bukan sekedar pemukulan tapi pemukulan yang dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan baik pukulannya itu banyak atau sedikit sebagian ulama ada yang e, memberikan batasan yaitu seukuran jumlah eh, bilangan pukulan had tapi pembatasan ini tidak benar karena yang menjadi eh, patokan adanya adanya keterdesakan, bukan jumlah bilangan pukulan. Sehingga bila keterdesakan ini ada, maka tidak e, jumlah bilangan pukulan tidak memiliki pengaruh. Dan ikroh macam ini disebut ikrohan taman, ikroh tam. Jadi ikroh mulji itu disebut ikroh tam. Itu apa? E, ancaman yang membuat orang apa? Terdesak seperti tadi uh, ancaman pembunuhan, pemotongan anggota badan dan pemukulan yang dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan. Lihat di sini hanya dibatasi itu saja. Terus yang kedua wanaun macam kedua ikrah la la yujibul ilja wal idtirar wa huwa al habsu wal qaidu wad darbu alladhi la yukhafu minhu at-talafu walaysa fihi taqdirun siwa taqdirun lazimun siwa an yalhaqahu minhu al-igtimam al-bayyin min hadhil asya a'ni al-habsa wal qaida wad darba wa hadha an-naw'u min al-ikrah yusamma ikrahan ta'naqisan macam kedua ikrah yang tidak uh, apa meng, meng, meng, meng, meng, menyampaikan kepada keterdesakan dan keterpepetan itu apa ikrah dengan Al-habsu pemenjaraan, pengikatan, pemborgolan, dan pemukulan yang tidak dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan. Dan apa e, jumlahnya tidak ada batasan, ya tidak ada batasan dalam lama sedikitnya pemenjaraan atau pengikatan atau pemukulan itu banyak atau sedikit. Tapi yang jelas e, dalam semua keadaannya orang mengalami apa? Igtimam al-bayyin ya orang mengalami kemurungan ya yang sangat jelas akibat dari hal-hal ini yaitu akibat dari al-habsu pemenjaraan, pengikatan dan pemukulan. Jadi batas batasan pemukulannya tidak ada, yang penting tidak dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan. E, lama pengikatan pemborgolan juga tidak ada batasannya. Yang yang jelas apa? Eh, uh, dia mengalami uh, algom, iktimam, dan juga uh, tahun pemenjaraannya tidak ada batasannya. Ini jelas uh, ancaman dengan pemenjaraan atau uh, pem, apa, pe, pengikatan dan pemukulan yang tidak dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan ini disebut ikroh yang layu, layu jibu al ilja tidak Eh, meng, apa, meng, menghantarkan kepada keterdesakan dan keterpepetan. Wahadhan nau minal ikroh yusama ikrohan naqisan. Ikroh macam ini disebut ikroh naqis. Jadi ikroh goir mulji disebut ikroh naqis. Jadi ikroh ada uh, apa namanya ada uh, dua macam. Ada ikroh mulji yaitu apa ancaman pem, pembunuhan, pemotongan anggota badan, dan pemukulan yang dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan. Dan ada ik ikrah mulji disebut ikrah tam, dan ada ikrah yang goer mulji, yaitu ikrah dengan hal yang tidak membuat orang terpepet atau e, terdesak yaitu dengan pemenjaraan, pengikatan dan pemukulan yang tidak dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan seperti pemenjaraan tadi ya. Ini disebut ikroh macam ini apa? Disebut ikroh nakis, ikroh nakis, ikroh yang kurang. <clears throat> Ibnu Abdul Bar menyebutkan tentang ikroh mulaji itu apa dalam kitab Atamhid juz satu halaman 120 Al-ikra in kana mulji'an wa huwa alladhi la yabqa lisyakhsi ma'ahu qudratun wal ikhtiyar. Ikra bila mulji, apa ikra mulji itu? Wa huwa alladhi la yabqa lisyakhsi ma'ahu qudratun wal ikhtiyarun, yaitu pemaksaan yang tidak menyisakan bagi seseorang apa kudroh kemampuan dan ikhtiar. Jadi dengan adanya paksaan ini, orang tidak memiliki kudroh dan tidak memiliki pilihan. Itu disebut ikroh mulji. Tapi kalau masih memiliki pilihan dan kemampuan, itu bukan ikroh mulji. Makanya pemenjaraan tidak masuk ikroh mulji. Kenapa? Karena masih punya pilihan, masih memiliki kemampuan. Juga Imam uh, Al-Bazdawi mengatakan dalam usulnya di satu halaman 357 ketika menyebutkan ikroh tiga macam yang salah satunya apa naun yu'dimu ar arriba wa yufsidul ikhtiyar wa huwal murji tadi yang sebutkan sebelumnya sudah itu macam yang melenyapkan keriduan dan merusak ikhtiar pilihan ini disebut ikroh mulji jadi eh, kita paham ikroh ada dua ada ikroh mulji yaitu ikroh yang menyebabkan orang tidak memiliki uh, membuat uh, lenyap keriduannya dan lenyap pilihannya tidak ada jalan lain jadi ridho tidak eh, lenyap dan ikhtiar pun menjadi lenyap sehingga tidak memiliki kemampuan ya tidak memiliki kemampuan disebut ikroh mulji atau ikroh tam yaitu seperti ancaman pembunuhan makanya orang ketika dibunuh terus melakukan uh, kekafiran kalau seandainya dia tidak e, apa tidak melakukan kekafiran maka dia dibunuh. Maka ketika dia melakukan kekafiran dia apa? Dia tidak ridho dan juga tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan lain. Kalau tidak melakukan maka dibunuh atau dipotong anggota badannya atau pemukul, dipukul yang bisa menghantar melenyapkan nyawa anggota-anggota badan. Tapi kalau ikroh bermulji atau ikroh apa e, eh, nakis itu apa tadi masih ada pilihan, masih ada kemampuan walaupun tidak ada keriduan. Dan itu seperti apa? Pemenjaraan, pengikatan, pemukulan yang tidak dikhawatirkan melenyapkan anggota badan atau nyawa. Kemudian apa? al ikro al-mubih li kalamil kufri ikroh macam apa yang membolehkan untuk mengucapkan atau melakukan kekafiran. Tadi kan sudah kita pahami, ada ikroh mulji atau ikroh tam, ada ikroh kuer mulji atau ikroh nakis. Ikroh tam atau mulji adalah tadi ancaman pembunuhan, pem, e, eh, e, eh, e, eh, pemotongan anggota badan atau pemukulan yang dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan. Sedangkan ikroh kuer mulji adalah e, seperti pemenjaraan, pengikatan, pemukulan yang tidak dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan. Nah, ikrah macam apa yang membolehkan untuk melakukan kekafiran? Ikrah yang e, apa yang membolehkan kekafiran di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Zadul Masir halaman 4 juz 140 beliau mengatakan fasul ikro ala kalimatil kufri yu, uh, yubihu an-nutqa biha paksaan ya pasal bahwa paksaan terhadap uh, uh, untuk mengucapkan kalimat kekafiran itu membolehkan mengucapkannya. Wafil ikroh al mubih lizalika dalam ikroh yang membolehkan hal itu an Ahmad riwayatan dari Imam Ahmad ada dua riwayat ihdahuma salah satunya annahu yukhafu ala nafsihi aw ala ba'di a'dha'ihi at-talaf illam yaf'al ma umira bihi itu dikhawatirkan e, lenyapnya nyawa atau anggota sebagian anggota badan bila tidak melakukan apa yang diperintahkan. Ya di sini yang membolehkan kalimat kekafiran adalah ketika pemaksaan tersebut, ancaman tersebut, ancaman yang dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan bila tidak melakukan apa yang dipaksakannya. E, itu riwayat yang pertama. Riwayat kedua, kata Imam Ahmad, anna takhwif la yakunu ikrohan hatta yunala bi'azab. Wa e, penakut-nakutan, ancaman lisan itu tidak menjadi ikroh sampai apa harus sampai disiksa dulu. Sampai disiksa dulu. Wa idza sabata jawazu taqiyah fal afdal alla yaf'al. Nasal nah, ya. Kalau memang memang terbukti kebolehan untuk taqiyah maka lebih utama untuk tidak melakukannya. Ini tegaskan oleh Imam Ahmad. Jadi di sini uh, Imam Ahmad yang jelas bahwa ancaman lisan itu tidak menjadi ikroh. Harus apa? Harus ada Eh, penyiksaan dulu. Penyiksaan dulu sebagaimana sebab nuzul kisah Ammar ibnu Yasir. Jadi sini e, kata Imam Ahmad bahwa yang ikrah yang membolehkan untuk mengucapkan kekafiran adalah pemaksaan yang dikhawatirkan lenyapnya nyawa atau anggota badan e, bila tidak melakukan apa yang dipaksakan dan itu juga bukan ancaman lisan saja tapi sudah harus disertai dengan tindakan. Kemudian uh, Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam uh, tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 170 ajmal ulama أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا يأسم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر ulama sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran sampai dia mengkhawatirkan keselamatan nyawanya dari dibunuh, maka dia tidak berdosa bila mengucapkan kekafiran dan hatinya teguh dengan keimanan. Sehingga ketika dia melakukan maka istrinya tidak lepas dan dia tidak diponis kafir. Lihat di sini kata Imam Al-Qurtubi, orang kalau dipaksa Ya, ulama sepakat bahwa orang kalau dipaksa mengucapkan kafiran dengan pemaksaan yang dikhawatirkan uh, di, uh, pembunuhan, ya, nyawanya dibunuh, maka boleh untuk melakukan apa apa yang dipaksakan tersebut. Kemudian juga dalam kitab Badai Usana'i juz 6 halaman 186 dikatakan wa amma naul ladhi huwa murakhasun fahuwa ijra'u kalimatil kufri ala lisan ma'at mi'nanil qalbi bil iman idza kana al ikrahu tamman Dan di sini katakan adapun macam yang dirukhsahkan maka itu adalah pelontaran ucapan kekafiran lewat lisan dengan hati tetap teguh dengan keimanan bila ikrohnya tam. Lihat di sini katakan bahwa pengucapan kalimat kekafiran itu boleh saat ikroh bila ikrohnya ikroh tam. Ikroh tam itu tadi apa? Ancaman pembunuhan atau pemotongan anggota badan atau pemukulan yang dikhawatirkan melenyapkan anggota badan. Kemudian juga masih dalam kitab itu juga lanjutannya ada halaman-halaman e, berikutnya dikatakan fa in kana naqisan min al-habsi wal qaidi wad darb alladhi la yukhafu minhu talafu nafsi wal udwi la yurakhasu lahu aslan wa yuhkamu bi kufrihi wa in qala kana qalbi mutmainnan bil iman fala yusaddaqu fil hukmi ala ma sanadzkur Bila ikrohnya itu ikroh nakis, seperti apa? Pemenjaraan, pengikatan, dan pemukulan yang tidak dikhawatirkan lenyapnya nyawa atau anggota badan, maka tidak dirohsohkan sama sekali hal itu. Maksudnya tidak dirosokkan pengucapan kalimat kekafiran sama sekali. Dan dia diponis kafir walaupun dia mengatakan bahwa hati saya teguh dengan keimanan maka tidak dipercayai dalam ponis ini dalam penghukuman terhadapnya jadi sini katakan kalau ikrohnya nakis itu seperti pemenjaraan terus orang mengucapkan kalimat kekafiran dengan ikrah nakis ini maka kafir, dia diponis kafir walaupun dia mengklaim hatinya apa? Teguh dengan keimanan. Kemudian juga selanjutnya e, pada alinea-alinea berikutnya beliau mengatakan Haza idza kana al-ikrahu 'ala al-kufri tamman. Ini bila ikrah terhadap ikhrah terhadap kekafirannya itu tamaknya orang tidak diponis kafir. Fa amma idza kana naqisan yuhkamu bi kufrihi li annahu laysa bi mukrahin fil haqiqah. Li annahu ma fa'alahu illa ma fa'alahu lid-darurah bal li daf'il gham an nafsihi. Walau qala kana qalbi mutmainnan bil iman la yusaddaq fil hukmi li annahu khilafuz zahir. Kata'i idza ajra al-kalimah summa qala kana qalbi mutmainnan bil iman wa yusaddaqu fima bainahu wa bainallahi ta'ala. Bila ikrohnya itu nakis, maka dia diponis kafir. Karena dia itu tidak, pada hakikatnya tidak mukroh. Dikarenakan dia melakukannya e, bukan karena keterdesakan, akan tapi dalam rangka melenyapkan kepenatan dari dirinya. Dan seandainya dia mengatakan hati saya teguh dengan keimanan, maka tidak dipercayai tidak usah dihiraukan karena ia bertentangan dengan zahir. Sama seperti orang yang uh, umumnya yang tidak dipaksa, dia mengucapkan kalimat kekafiran terus mengatakan hati saya teguh dengan keimanan. Nah, sini jelaskan bahwa kalau uh, ikrohnya nakis maka diponis apa? Kafir. Sedangkan pemenjaraan ikroh yang nakis. Kemudian juga selanjutnya di dalam uh, kitab Alkitab ya sahib al, namanya Alkitab itu penulisnya Imam Abu Hussein Ahmad bin Muhammad Al-Qaduri Al-Baghdadi di satu halaman 290 telah menjelaskan beberapa poin alinia tentang ikroh yang apa uh, ikroh yang tam mengatakan wa in ukriha alal kufri billahi azza wa jalla aw sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaidin aw habsin aw darbin lam yakun zalika ikrahan hatta yukraha bi amrin yukhafu minhu ala nafsihi aw ala udwin min a'dha'ihi fa in khafa dzalika wasi'ahu ayyuzhira ma amaruhu bihi wa yuriya fa idza azhara dzalika wa qalbu mutmainnu bil iman fala isma alaihi wa in sabara hatta qutila wa lam bila di, dia dipaksa untuk kafir kepada Allah azza wa jalla atau untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemaksaan pengikatan pemborgolan atau pemenjaraan atau pemukulan atau pemukulan maka hal itu tidak dianggap sebagai ikroh sampai dia dipaksa dengan pemaksaan yang dikhawatirkan darinya keselamatan jiwa nyawa jiwanya atau nyawanya atau terhadap salah satu dari anggota badannya. Kalau dia mengkhawatirkan hal itu, khawatir lenyap nyawa atau lenyapnya anggota badan, maka dia boleh menampakkan apa yang diperintah, yang mereka perintahkan dan dia boleh dia bertawariah. Dan bila menampakkan hal itu, kekafiran maksudnya ketika tadi pemaksaannya dengan hal yang melenyap, yang mengkhawatirkan ke, lenyapnya nyawa atau anggota badan, sedangkan dia teguh hatinya dengan keimanan maka tidak dosa dan bila dia bersabar sampai terbunuh dan dia tidak melakukan, tidak menampakkan kekafiran, maka dia mendapat pahala. Lihat di sini bahwa pemaksaan dengan pemenjaraan atau pengikat atau pemukulan itu tidak dianggap sebagai ikroh yang membolehkan kekafiran. Bahkan apa e, tadi sebutkan sebelumnya bahwa itu merupakan orangnya diponis kafir. Kemudian uh, selanjutnya di dalam kitab Al-Lubab fi Syarhil Kitab setelah sebelumnya menjelaskan bahwa barang siapa ya, di sini waman ukriha ala al maitata awid dama awalah lahmal khinzir aw yashrabal khamra wa ukriha ala zalika bi ghairi mulji bi an kana bi habsin aw qaidin aw darbin la yukhafu minhu ala ala talafin ala nafsi la yukhafu minhu talafun ala nafsi au udwin min amin al a'dha lam yahil lahu al ikdam id la darurata fi ikrahin ghairi mulji'in illa annahu la yuhaddu bisyurbi li syubhah wa la yahil lahu al iqdam illa an yukraha bimulji'in ay bima yukhafu minhu ala nafs ala talafi nafsihi aw ala talafi udwin min a'dha'ihi fa idza khafa dzalika wasi'ahu ay yuqdima ala ma ukri alaihi bal yajibu alaihi walidha qala wa la yasahu ay la yajuzu lahu ay yasbiru ala ma tawa'ada bihi hatta yuwa qi'u bihi al-fi'la fa in sabara hatta awqa'u bihi fi'lan wa lam ya'kul fa huwa asimun li'annahu lamma ubiha lahu dzalika kana bil imtina' معاونا لغيره على إهلاك نفسه فيأسم كما في حالة المخمصة وإن أكره على الكفر بالله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها لأن الإكراه بهذه الأشياء ليس بإكراه في شرب الخمر كما مر ففي الكفر أولى Dan bila orang dipaksa untuk makan bangkai atau darah atau daging babi atau untuk minum homer dan dia dipaksa dengan ikroh mulji, eh, goer mulji terhadap hal itu, umpamanya dengan pemenjaraan atau pengikatan atau pemukulan yang tidak dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan, maka dia tidak boleh untuk melakukannya karena tidak ada keterdesakan dalam ikroh goer mulji. Akan tetapi dia tidak dihab, tidak dihad, tidak dikenakan had e, kalau minum homer karena ada syubhat. Maksudnya kalau tadi orang dipaksa minum homer dengan ikroh goer mulji, dengan pemenjaraan atau pengikatan atau pemukulan yang tidak khawatirkan lenyapnya nyawa atau anggota badan, terus dia minum homer, maka dia tetap dosa, tapi tidak dihad karena ada syubhat. Dan dia tidak boleh melakukan kecuali dipaksa dengan ikroh mulji. Itu ikroh mulji apa? Ikroh yang di sini yang dikhawatirkan terhadap keselamatan nyawa atau salah satu anggota badannya. Kalau dia mengkhawatirkan hal itu, maka dia boleh melakukan apa yang dipaksakannya, bahkan wajib. Dan tidak boleh untuk bersabar terhadap apa yang diancamkannya. Sehingga mereka mener apa, melaksanakan apa yang mereka ancamkannya. Kalau dia sabar sampai mereka menimpakan ancamannya itu, dan dia tidak makan tadi dia makan bangkai atau daging babi atau darah maka dia dosa dikarenakan e, tatkala hal itu dibolehkan e, maka dengan dia menolak untuk memakan itu berarti dia telah membantu orang lain dalam membinasakan dirinya sehingga dia dosa seperti orang yang ketika kondisi kelaparan ada bangkai terus dia tidak mau makan bangkai sehingga dia mati maka dia dosa. Dan kalau dipaksa untuk e, melakukan kekafiran terhadap Allah atau menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengikatan atau pemenjaraan atau pemukulan maka itu bukan ikroh karena pemaksaan dengan hal-hal itu, maksud dengan pemenjaraan atau pemukulan atau pengikatan, bukan ikrah di dalam minum homer tadi. Sebagaimana yang terlalu, maka dalam kekafiran bu lebih bukan ikrah lagi. Bal hatta yukrahu bi amrin yukhafu minhu ala nafsihi awa ala udwin min a'adaihi. فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهر على لسانه ما أمروه به ويوري ويوري وهي أن يظهر خلاف ما يدمر akan tapi boleh ya sampai dipaksa dengan sesuatu yang dikhawatirkan dikhawatirkan terhadap jiwanya atau salah satu anggota badannya. Kalau mengkhawatirkan hal itu maka dia boleh menampakkan lewat lisannya apa yang mereka paksakan dan bertawriyah itu tawriyah itu menampakkan apa e, apa e, yang berbeda dengan batinnya. Fa iza azhara dzalika 'ala lisani kalau dia menampakkan hal itu menampakkan kekafiran lewat lisannya saat ikrahnya mulji wa qalbuhu mutmainnun bil iman sedangkan hatinya teguh dengan keimanan fala isma alaihi maka tidak tidak dosa Li'annahu bi'izhari zalika la yafutul iman hakikatan liqiyami tasdik. Karena dengan penampakan hal itu, maka iman pada hakikatnya tidak lenyap. Karena masih adanya tasdik wafil imtina fautun nafsi hakikatan. Sedangkan ketika menolak melakukan, maka sudah memastikan lenyapnya nyawa. Fayasa'uhu al-mailu ila izhari matolabuhu. Sehingga boleh dia untuk menampakkan apa yang mereka minta. Wa in sabaru ala zalika. Dan kalau dia bersabar atas hal itu, hatta kotaluhu walam yuzhir al-kubra kana ma'juran li anal imtina li'izazuddin azimah. Kalau dia sabar atas hal itu sampai mereka membunuhnya dan dia tidak menampakkan kekafiran, maka dia mendapatkan pahala karena penolakan dari melaksanakan ancaman demi untuk apa kejayaan din ini adalah azimah.